sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin ma'asirah Jumat Rahimahullah Di hari Jumat ini Marilah kita awali ibadah Jumat ini dengan sikap iman yang penuh dengan mengharap nilai-nilai ketakwaan semakin meningkat di dalam diri kita. Salah satunya dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, atas segala makfirohnya yang senantiasa Allah sediakan bagi orang-orang yang mengharapkannya maka awalilah kesempatan ini dengan memuja dan memuji jasnya yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini sebagai kebendaharaan kehidupan bagi manusia. Itulah karunia yang agung yang harus kita syukuri. Semoga kita termasuk sebagai abdan sapuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Selamat beriring salam Semoga Allah limpah curahkan kepada penghulu alam Yana wa Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya Dan kepada para khalifah Rasul sampai akhir zaman Hadirin Ma'asirul Jum'ah Rahimahullah Kita awali ibadah Jumat ini dengan saling berwasiat takwa khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada kita semua bahwa hanyalah dengan nilai ketakwaan kita akan menggapai keriduan Allah Taala. Hanya dengan nilai ketakwaan itulah kita akan selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin, ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita rasakan akhir-akhir ini kondisi di negeri tercinta ini semakin tidak menentu, terutama di dalam rangka penegakan supremasi hukum. Sudah hampir sebulan dan kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Ini merupakan akumulasi dari ketidakadilan, akumulasi dari permainan hukum yang sudah berjalan sekian lama di negeri ini. Ini adalah puncak kelima. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu melihat dan menerima mana yang benar itu sesungguhnya datang dari Allah dan mana yang salah kita bisa menjauhinya. Kritik supremasi hukum ini bukanlah satu-satunya krisis di negeri ini, ini menggelinding masuk kepada wilayah-wilayah yang lebih luas lagi. Masuk kepada krisis leadership, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Ini jauh lebih berbahaya. Ditambah lagi dengan krisis global di bidang ekonomi. Ini merupakan perbuatan kita sesungguhnya yang Allah ingin wujudkan dalam kehidupan ini sebagai bentuk peringatan. Sulit membayangkan menamai istilah kondisi ini. Apa yang cocok dengan istilah kondisi sekarang kita ini? Al-Quran, Alhamdulillah telah Allah turunkan dan telah Allah wariskan kepada hamba-hamba terpilih. Al-Quran menjelaskan begitu sejelas-jelasnya bahwa manusia akan mengalami kondisi yang kurang baik di bidang hukum, ekonomi, peribadatan, sampai kepada krisis kepemimpinan. Di dalam surah Toha, Allah abadikan dalam ayat 124 terselip suatu istilah kalimat ma'isa tandunka penghidupan yang gratis penghidupan yang kurang. Kenapa itu terjadi? Mari kita lihat awal kalimat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rada berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada ayat-ayatku, berpaling daripada bertahkim berhukum terhadap hukum kata Allah. Mereka mengabaikan hukum Allah, ayat-ayat Allah. Padahal itu diturunkan untuk membina manusia menuju jalan yang lurus. Apa balasan dari Allah? Fa ma'isatan donka. Maka untuk mereka itu penghidupan yang sempit, yang curam, banyaknya menjadi mubah bahkan mubazir, bahkan menjadi musibah. Sedikitnya membawa kekukuran, hukum bisa dijual belikan. Keputusan hukum tergantung yang punya uang. Rakyat kecil semakin terjepit. Orang yang mempunyai otoritas semakin leluasa menggapai keuntungan. Inilah manusia tanggung tidak adanya kesejahteraan kehidupan, tidak adanya keadilan. Kenapa? Karena sikap berpaling daripada ayat-ayat Allah. Adakah kita sudah sejauh mana perilaku berpaling ini telah kita lakukan? Kita lalai hadirin daripada ayat-ayat Allah. Sehingga Allah peringatkan dengan maizah tanggungkan. kehidupan yang serba sempit, serba sulit, lalu kondisi ini dikhawatirkan berakibat kelas di akhirat. Allah menurutkan Allah Robbi lima hazardani akma wakon kunta basyuro kelak di akhirat orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah Allah kumpulkan di alam mahtar dalam kondisi akma dalam kondisi buta mereka mengeluh. Qala Rabbi lima hajatani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau hibur kami di alam mahsyar ini dalam kondisi buta? Wakon pun tak basira padahal suruh aku melihat. Hadirin sulit dibayangkan alam mahsyar yang begitu dahsyat. Begitu sibuk orang mengurus dirinya sendiri, bahkan tidak tahu nasibnya ke depan ada orang dalam kondisi buta. Semoga kita dijauhkan dalam kondisi ini. sulit dibayangkan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi itu. Kenapa? Karena dalam kehidupan di dunia ini bersikap Allah an berpaling dari peringatan Wala kadzalika atatka ayatuna panasita. Kalau apa jawaban Allah atas keluhan orang-orang yang buta di alam mahzan? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna panasita. Yang demikian itu adalah balasan ketika kamu dulu datang ayat-ayatku kepadamu panasita tapi kamu melupakan. Datang hukum Allah yang diambil hukum manusia. Ini yang terjadi di negeri ini. Konon mayoritas umat Islam 85% di negeri ini mayoritas Islam tapi masih senang bertakim dengan hukum-hukum jahiliyah. Inilah akibatnya penghidupan yang sempit. Sulit mencari keadilan di negeri ini. Allah sindir. Apa hukum jahiliyah saya hukumnya? Wa man ahanu minallahi hukman liqaumi yukin. Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan kepadanya? Kita yakin kepada Allah, tapi kenapa kita bertahkim dengan hukum jahiliyah? Hukum insani hanya sebatas duniawi dan jauh dari rasa keadilan. Tapi kalau berhukum terhadap hukum Allah, akan sampai kepada keridoannya di akhirat kelak. Inilah produk-produk hukum insani yang jahil, eh, yang jauh dari kebenaran karena mereka merujuk kepada kebenaran yang semata. Tidak merujuk kepada kebenaran ayat-ayat Allah, berpaling daripada ayat-ayat Allah. Inilah jawaban Wakada alikalil masih besar. Dan hari ini pula demikianlah hari aku merupakan kalian. Di akhirat yang begitu dahsyat siksanya, yang begitu sibuk urusannya, yaumil hisab. Allah melupakan golongan ini. Lalu apa nasibnya tadi? Kalau Allah sudah melupakan nasib orang ini, maka bisa dipastikan neraka Allah sebagai sumber seburuk-buruk kembalinya tempat Hadirin, mumpung kita masih ada waktu, mumpung napas ini masih bersemayam dalam dada kita, maka perbaikilah sikap kita terhadap ayat-ayat Allah. Bersikap membenarkan, bersikap berpihak, bersikap samina wa Allah terangkan dalam surah An-Nur, sikap orang yang beriman terhadap tahkim, hukum-hukum Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ada pada ucapan orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk bertahkim memegang hukum antara mereka di dalam segala bentuk permasalahan hidup merujuk kepada hukum Allah, mereka berkata, kami wa Ya Allah, kami dengar, kami taati hukum-hukum. Wa ulaika humul dan Dan lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Terlepas dari manita pamrenta. Jadi kata kuncinya adalah bersikap Samikna wa atas segala bentuk peringatan Allah. Al-Quran diturunkan untuk menjadi peringatan. Sebagai hajikro peringatan dari Allah. Padakir, innama angka mudakir. Rasulullah diturunkan, diutus untuk menjadi seorang mudakir, pemberi peringatan. Padakir, innama angka Beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu Hadirin ma'asyiral Jum'ah Rahimahumullah Kita sedang berkumpul di rumah Allah hadirin. Mari kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana kepedulian kita terhadap hukum-hukum Allah. <clears throat> Baik yang wajib maupun yang sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakum rasul fakulu. Ini pesan Al-Quran, pesan dari Allah yang diwariskan, apa-apa yang diberikan kepada kamu dari Rasulmu. Dari Rasulullah SAW, pakuru maka ambillah. Pegang teguhlah. Walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Inilah pegangan bagi kita di dalam rangka mengarungi lautan ujian kehidupan ini. Janganlah kita berkecil hati hadirin di tengah ketidakpastian aspek hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan yang semakin tidak menentu ini berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Wa may yattaqin billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada ayat-ayat-ayatnya, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah. Siratal an an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah menerima anugerah dari Allah. Siapakah orang-orang itu? An'amallahu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Mereka yang telah menerima anugerah dari Allah, keimanan dan keislaman yang begitu kuat, mereka daripada golongan para nabi. Dibikin orang yang senantiasa membenarkan ayat-ayat Allah dan melaksanakannya. Para suhada dan para suhada. Jalan mereka lah sesungguhnya jalan kerotol mustaqim. Untuk itu ikutilah segala bentuk kebijakannya. Hadirin mahasiswa Jumat rahimahumullah. Allah pun orang yang Allah, orang yang berpaling di akhirat dalam keadaan aman, dalam keadaan kita Ini terjelas dalam sebuah hadis dalam kitab Wasiatul Rasulullah. Rasulullah wasiatkan kepada menantunya, kepada sahabatnya Sayyidina Ali Karomallahu wajah. Ya Ali, hai Ali, aku wasiatkan kepadamu man farawal ulama masa qalbuhu wa amiyah itu abillah Ayat Ali ketahuilah barang siapa yang jauh Barang siapa yang menjauhkan dirinya Dari seorang al ulama Maka dia akan mati hatinya Dan dia akan buta daripada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Kenapa? Karena al ulama merupakan golongan asidikin yang senantiasa membenarkan. Inilah di zaman inilah zaman para ulama. Kita sudah berlalu dengan zaman para nabi dan rasul sebagai uswatun hasanah. Lalu siapa uswatun hasanah sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah para al ulama yang hak yang senantiasa yuqimuna hak Allah wa ibadi yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya untuk melaksanakan hukum Allah dengan sikap yang adil. Itulah al ulama di zaman ini yang harus kita senantiasa ikuti kebijakannya. Sebagai contoh, al ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi mendapatkan lisensi uswatul hasanah dari nabi. Contoh yang baik untuk menjadi solusi di dalam mengarungi lautan ujian kehidupan ini. Sehingga kita terlepas dan terjauh dari golongan orang-orang yang lalai mendapatkan peringatan dari Allah karena al ulama senantiasa memberikan bimbingan baik ruhani maupun jasmani agar kita benar-benar dalam real ilahiyah ihdinas siratal mustaqim hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah keadaan ini sungguh luar biasa tapi Allah memberikan solusi kalimat zikir tidak terbatas terhadap makna peringatan. Zakaro berarti ingat kepada Allah. Orang yang senantiasa ingat otomatis akan tertanam di dalam, di dalam jiwanya keberpihakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka sikap Allah doa dikri, sikap lalai daripada peringatanku, dia ini karena dia jarang ingat kepada Allah. Lalai dengan zikir kepada Allah sehingga dia tidak tenang hidupnya. Kalau kita ingin tenang dalam kehidupan ini, maka perbanyaklah zikrullah. Ingat kepada Allah. Allah yang dunia. Allah yang kaya. Ketika kita jatuh miskin, kita tenang karena Allah yang akan mencukupi kehidupan ini. Ketika kehidupan ini serba sempit, kita ingat kepada Allah. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi kita. Allah tidak mengabaikan hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah. Dalam sebuah hadis kudsi Allah memberitahukan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu "Ana inda dhanni Abdihi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Sesungguhnya aku kata Allah tergantung sikap hambaku terhadapku. Kalau hambaku husnudon, berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan. Tapi kalau hambanya berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan membalas keburukan atas diri, Dan Allah menyertakan rahmatnya, mangfirahnya. Wa ini ma'amu dapat haram. Dan semuanya aku beserta dia ketika dia ingat kepadaku. Kalau Allah beserta kita hadir. Rahmat dan mangfirahnya, Kasih sayangnya dan ampunannya. Ma'amu di sini bermanakan yang sangat luas hadir maafnya Allah beserta orang yang zikir. Bisa kita lihat pada kuruni adukurkum. Waskuruli wala takfurun. Jika kalian ingat kepadaku, maka aku pun ingat kepada kalian. Ini ingatnya Allah terhadap hambanya yang berzikir akan menurunkan rahmat dan rahimnya Allah terhadap diri kita. rohnya senantiasa menanti kita. Inilah sebuah keutamaan kalimat zakar di dalam Al-Quran. Orang yang senantiasa zikir akan otomatis tertanam jiwanya keberpihakan terhadap ayat-ayat Allah dan akan otomatis pula terhindar dari sikap lalai terhadap ayat-ayat Allah dan akan melahirkan keberpihakan yang kuat dan akan melaksanakan segala bentuk perintah Allah walaupun itu hanya sebentar sebentar nilai-nilai sunnah tunas Janganlah kita melihat nilai sunnah semata dengan lahiriahnya. Tapi kita lihat siapa yang mengistiqomahkannya. Rasulullah yang telah mencontohkan nilai-nilai sunnah. Maka layaklah bagi umatnya yang mencintainya. Senantiasa belajar beristiqomah dengan sunnah. Itu merupakan bagian daripada perintah Allah. Hadirin, ma'asyiral jum'ah rahimahullah. Sebagai rangkuman jumpa ini, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah kapanpun dimanapun. Setelah kita selesai sembahyang, faidah qadaitum shalah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika kita setelah selesai melaksanakan salat, maka zikirlah kepada Allah. Fadhkurullaha kiaman, Zikirlah kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk dan sambil berbaring ketika kita tidur. Ini merupakan sebuah tuntunan Al-Quran. Agar kita senantiasa kapanpun dimanapun, ketika kita kerja, ketika kita lelah bekerja, dan kita pun ketika kita mau tidur, berzikirlah kepada Allah. Insya Allah, jiwa ini akan tertanam sikap berpisah cinta kepada hukum-hukum Allah. Inilah kiranya khutbah kami ini semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepadanya, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakdir atas hukum-hukumnya, dan senantiasa kita mendapatkan ridhonya. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah min al-syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal